Wa insyaallah taala kajian akan dilaksanakan setiap subuh mulai hari ini insyaallah sampai hari Senin ke depan. Semoga perjumpaan yang Allah berkati barakallahu fikum. Masuk pada poin berikutnya dari adab-adab pertemanan dan persahabatan, etika ukhuwah dan pergaulan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha dan di antara etika pergaulan dan persahabatan ialah mulazamatul hayai fi kulli halin menetapi sifat malu dalam semua kondisi dalam semua keadaan yakni masing-masing kita sebagai muslim harus memiliki sifat al-haya rasa malu Taib Lalu sifat al-haya inilah yang kita tunjukkan ketika kita berukhuwah, ketika kita bersahabat. Ikhwan fillah azakumullah, al-haya'u ala qismain. Rasa malu itu ada dua macam. Yang pertama al-haya'ul mahmud. Rasa malu yang terpuji inilah yang disyariatkan rasa malu yang disebutkan dalam hadis termasuk bagian daripada keimanan yaitu rasa malu yang mendorong pelakunya orangnya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Rasa malu yang mendorong pelakunya untuk mengerjakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Inilah rasa malu yang terpuji. Inilah yang harus ada pada kita dan yang harus ditunjukkan di dalam berukhuwah atau bersahabat. Ada perintah misalkan perintah untuk mengerjakan ibadah salat. Laki-laki diperintahkan untuk berjamaah, perintah. Dia malu kalau enggak berjamaah. Dia malu kalau tidak mengerjakan kewajiban. Akhirnya menyemangati dia untuk senantiasa sholat, untuk senantiasa berjamaah, Wah kata, Ada larangan sekian banyak muharramat Islam, larangan-larangan dalam perkara agama, keharuman-keharuman dalam perkara agama, dilarang ini, dilarang itu, jangan demikian, jangan demikian. Dia malu kalau mengerjakannya haram. Dia malu menerjang yang dilarang oleh, oleh agama. Sehingga rasa malu yang dia miliki mendorong dia untuk meninggalkannya. Ini namanya al hayat lillah, rasa malunya karena Allah Jalla wa ala. Rasa malunya lillahi taala karena Allah Jalla wa ala. Ini rasa malu yang termasuk bagian daripada keimanan. Dipahami ya? Rasa malu yang mendorong orangnya, mendorong pelakunya untuk mengerjakan perintah menjauhi larangan. Ada perintah, malu gak mengerjakannya, semangat mengerjakannya. Ada larangan, malu menerjangnya, lalu menger malu mengerjakannya, dia tinggalkan. Hada Mahmud dan itu masuk dalam semua aspek kehidupan dalam semua sendi-sendi agama dan duniawiyah dikarenakan perintah agama terkait dengan semua hal larangan agama terkait dengan semua hal dengan rasa malu semangat mengerjakan perintah dan semangat meninggalkan larangan-larangan agama ini secara umum barulah fikum lalu kemudian perangai ini diterapkan di dalam persahabatan dalam ukhuwah. Barakallahu fikum. Banyak hal dalam ukhuwah ini, dalam persahabatan ini, dalam interaksi ini, hal-hal yang diperintahkan, dianjurkan untuk dikerjakan dan banyak boleh dilakukan dalam agama Islam. Maka kerjakanlah dikarenakan malu kita sebagai seorang muslim tidak mengerjakan perintah agama dalam perkara persahabatan. Malu kita sebagai seorang muslim menerjang larangan agama dalam persahabatan. Contohnya, tentu sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk misalkan menebarkan salam. Diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, tutur kata yang bagus, lemah lembut dalam bergaul, baik dalam bersahabat, menunjukkan etika-etika mulia dalam berukhuwah. Kita punya rasa malu. Kita sebagai muslim merasa malu ketika tidak bisa mengerjakan poin tadi. Malu kita ketika omongannya nggak bagus, malu kita ketika tindakan kita nggak terpuji, eh, akhlaknya kurang mulia, malu kita. Masa orang Muslim dalam berukhuwah ucapannya jelek, masa ucapannya nggak bisa bagus, malu lah. Antum Muslim, antum mengerti agama, antum tahu bimbingan agama, diperintahkan untuk ini, untuk itu dalam ukhuwah kita dalam persahabatan kita malu gak mengerjakannya dilarang mencaci maki dilarang mencela dilarang eh, kata-kata uh, kotor dilarang mencari-cari aib orang dilarang tajasus dilarang ini itu larangan agama terkait dengan pergaulan malu kita mengerjakannya masa seorang muslim mencela saudaranya malu ya akhi dalam Islam dikecam itu. Dalam pandangan agama tidak boleh itu. Masa kamu kerjakan? Malu ya akhi. Rasa malu tadi yang membuat kita menjadi semakin bagus etikanya dalam sahabat. Rasa malu itu yang membuat kita tidak akan berani mengerjakan hal-hal yang diharamkan dari agama dalam persahabatan. Takillah ya akhi, masa atau menghibai saudara antum? Malulah. Riba diharamkan oleh agama. Ada apa kamu menghibah saudara kamu? Malu ya, akhi. Orang-orang Arab pakai pegang jenggot ini. Aib, aib ya, haya, malu antum. Masa seorang muslim mencela saudaranya? Masa seorang muslim menghibahi saudaranya? Masa seorang muslim mencari-cari aib saudaranya? Masa seorang muslim eh, memata-matai mereka? Masa, masa, masa. Tidak boleh itu. Kenapa? Diharamkan dari agama. Kalau kamu punya rasa malu, engkau akan bersahabat dengan baik kepada semua orang. Beretika yang mulia kepada kaum muslimin. Kalau kamu punya rasa malu, tidak bakal kamu mengerjakan hal-hal yang diharamkan dari agama tadi. Barakallahu fikum. Dipahami? Itu namanya rasa malu yang terpuji. Dan itu bab diniyah, bab ukhra dunyawiyah yang dibahas sekarang bab sohbah persahabatan dan ukhuwah. Tetapi rasa malu ini harus punya rasa malu supaya jangan malu-maluin. Gitu bahasa malu-maluin, jangan malu-maluin, jangan mengerjakan tindakan-tindakan yang membuat kamu malu. Ingat malu yang terpuji. Itu bagus. Al-qismu rasa malu yang kedua al-haya al-madhmum. Rasa malu yang tercela. di dalam perkara agama, nggak terpuji, nggak boleh. Apa itu? Sebaliknya. Rasa malu yang membuat dia tidak mau mengerjakan kewajiban agama tidak mau mengerjakan perintah agama, maulah nyong isin. Ya Allah, akhi, salat jamaah di masjid, maulah nyong isin. Saya malu ke masjid, nggak biasa ke masjid, maulah nyong isin. Itu rasa malu membuat dia tidak mau jamaah, tidak mau sholat. Alasannya malu, itu tercela itu tercela dikarenakan membuat Anda meninggalkan perintah agama. Atau sebaliknya, rasa malu yang membuat Anda menerjang larangan agama. Entah malu dengan temannya atau malu dengan uh, orang yang membantu dia selama ini. Malu dia. Diajak temennya yo yang pojokan pang apa sih nyimeng bareng-bareng gitu tau nyimeng nyimeng itu gitu bikin fly gitu eh, dia nyimeng bareng-bareng yang ini nggak mau diajak enggak lah ayo orang isin kamu nggak malu dengan fulan si fulan tuh banyak bantu kamu loh dia tuh banyak uh, bantu kamu, kamu susah dibantu sama dia, kok orang izin, tidak malu, nggak mau hormati ajakan dia. Ya usah ya, daripada saya malu nanti dibantu malah nggak mau terima kasih, gitu. Mang, gimana bro, gitu. Mana nih persahabatan kita ini? Nah, ini kan konsekuensi persahabatan kita, mau sok batir-batir yang lain, teman-teman yang lain pada nyimeng, kok kan orang gelem nyimeng, mana bro? akhirnya menerjang larangan agama tadi yang haram dia kerjakan karena malu dengan temannya malu dengan sahabatnya malu dibilang tidak laki-laki ya, orang orang lanang nyimeng oh. orang nyimeng orang orang lanang wadon kuwi jangan ya gitu malu dia wah saya dibilang perempuan ya saya dibilang nggak jantan ya akhirnya dia menerjang larangan agama ada hayaun Tercela itu, tidak boleh itu. Yang ini kamu tinggalkan, jangan punya rasa malu seperti ini. Tercela itu. Itu merusak agamamu, merusak akidahmu, merusak prinsipmu, bahkan merusak akhlaknya kamu sendiri. Rusak kamu. jika dengan rasa malu itulah yang membuat engkau tidak mau lagi mengerjakan perintah agama, bakal menerjang larangan agama. Terselah itu, jangan demikian. Sehingga ini dua macam. Yang dibahas sekarang yang pertama, makanya perlu diluruskan mindset orang terkait dengan bab rasa malu. Kenapa kamu malu? Malunya kamu tuh untuk perkara apa? Gitu. Hmm. Yo taklim mongla isin. Eh? Bisa isin priben. Kalau tak lihat orang gelem. Isin nyongus lawas orang tol katon, lama dah kelihatan menghilang dari peredaran entah sibuk dengan pekerjaan atau yang lain-lainnya DLL yang lainnya dengan berbagai macam alasan ketika diminta yuk tak lihat yuk gue di masjid turun huda gue api masjidnya gue alhamdulillah masya Allah malah isin malu saya ini tercela Jangan punya rasa malu seperti itu. Makanya ada asal dari Mujahid rahimahullah mengatakan, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan talabul ilmi, tidak akan belajar ilmu agama orang yang sombong atau orang yang malu isin. Ya, ngaji, mau isin. Gak bakal talim, gak bakal ngaji-ngaji di selama ini. Ya, ada kajian tuh, bar subuh, mau isin Kayak ini orang-orangnya jubahan kabeh, jenggotan kabeh, nyong ta dicukur, isinilah mau. Itu tercela. Jangan ada yang seperti itu. Tercela itu. Maka tanamkan rasa malu yang benar, rasa malu syariat ke dalam Islam, rasa malu yang mendorong kita untuk mengerjakan perintah agama, rasa malu mendorong kita untuk menjauhi larangan agama. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Dan terapkan itu pada pergaulan kita. Rasa malu diterapkan dalam uh, sohbah kita, persahabatan kita, pergaulan kita, pertemanan kita, ukhuwah kita. Sehingga dengan itu kita akan semangat mengerjakan perintah agama terkait dengan persahabatan karena Allah dan malu mosok batir tidak mengerjakan poin-poin itu yang dianjurkan dalam Islam dan mendorong kita untuk meninggalkan larangan agama terkait dengan masalah persahabatan barakallahu fikum. Ini rasa malu yang dikatakan lillahi taala minal iman. Sekarang kita baca beberapa ah, hujjah dalil yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah. Qala rahimahullahu taala qaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-imanu bid'atun wa sab'un aw wasituda baba. Iman itu 70 sekian atau 60 sekian pintu. Disebutkan dalam lafaz yang lain cabang. Afdaluha syahadatu an ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling utama ialah ucapan syahada la ilaha illallah. Tauhid paling utama. Akidah paling utama cabang iman yang paling utama, pintu iman yang paling utama, akidah ketauhidan la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendahnya imatatul adha 'anil tariq, menjauhkan gangguan dari jalan. Qal wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu satu cabang dari keimanan. Malu yang apa ini? Malu yang terpuji tadi itu minal iman. Kalau yang tercela mengurangi keimanan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Barakallahu fikum. Ini hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Ini menunjukkan iman itu ada yang bentuknya ucapan. Seperti la ilaha itu ucapan. Iman itu ada yang bentuk dalam bentuk perbuatan dan tindakan yaitu contohnya menyingkirkan gangguan dari jalan itu tindakan iman ada yang amal kalbi amal hati rasa malu al haya itu amal kalbi amalan kalbu amalan hati kita yang nampak dalam ucapan kita dan perilaku kita barakallahu fikum ada 70 sekian pintu, 60 sekian pintu itu menunjukkan yang namanya iman bertingkat-tingkat ada yang paling afdal, ada yang paling rendah, ada yang tengah-tengah. Wah kata iman bertambah dan berkurang dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini adalah hadis wal haya usyu'batun minal iman. Rasa malu cabang daripada keimanan. Malu apa ini? Malu yang terpuji. Apa kaidahnya, bobitnya? Rasa malu yang mendorong kita untuk mengerjakan perintah dan rasa malu yang menghalangi kita dari larangan agama mendorong kita untuk menjauhi dan meninggalkan agama barakallahu fikum dalam semua hal fikuli hal dalam perkara diniah kita duniawiyah kita juga dalam perkara uh, ukhrawiyah kita persahabat uh, eh, suhbah kita ila akhirih barakallahu fikum. Dan itu banyak bisa diterapkan dalam keseharian barakallahu fikum hmm, dalam bab interaksi misal kita e, pernah punya utang utang fulus utang duit kepada kepada si fulan janjinya bulan depan dibayar Jaru tempo diingatkan sama yang ngutang kita mas bayar utang mas jaru tempo begitu kalau kau punya punya rasa malu, engkau akan berjuang sekuat tenaga memenuhi itu semua. Akan kamu bayar utang kamu kepada dengan tanpa diminta. Ya mas, siap bayar. Isin malulah masa muslim utang rabayar malulah itu, cocok ya kan dipahami salah ya banyak hal yang disebutkan di sini barakallahu kalau wakala Rasulullah Rasul Nabi SAW ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, alaihi Wahai Rasul, berlaku wasiat. Ausini. Kala Rasul mengatakan dalam wasiatnya istahi minallah azza wa jal kama tastahi rajul min sahih qawmik Apa wasiatnya? Beliau mengatakan hendalang engkau memiliki rasa malu kepada Allah. Istahimin Allah. Malulah kamu kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada seseorang yang saleh dari kaummu. Ini dhaif ya, datang dari sahabat Abu Muhammad bahili Muhammad bin Jabal, tapi dia dhaif. Tapi secara makna diterapkan. Barakallahu fikum. Tahu maknanya? Eh, fitrahnya manusia kita biasanya malu segan kepada orang yang terpandang orang yang dikatakan tokoh masyarakat atau orang soleh kiai ustadz alim ulama ya orang soleh segan kepada dia malu kepada dia misal kita lagi main-main Azan berkumandang, masih main-main, belum persiapan. Datang ustadznya, datang kiainya, datang alimnya. Uh, langsung blas, seburat semuanya, wudhu semuanya. Ngapain? Persiapan sholat. hey, eh, anak ustadz, eh, anak ustadz, eh, bagian wudhu. Ayo anak ustadz. Langsung wudhu semuanya. Kenapa? Datang ustadznya, datang kiainya, datang ulamaknya oh, salah salah satu butuh semuanya ngapain salat semuanya khusyuk semuanya anteng semuanya alim semuanya kenapa kamu berbuat demikian anak ustadi yang izin anak ustadi, eh, malu saya masuk nggak sholat ada ustadi. dari satu sisi nggak boleh sih sholatnya karena manusia tapi yang dibahas sekarang adalah Terkadang sosok orang yang mulia, yang soleh, yang berilmu membuat kita segan gitu loh. Kita segan mengejarkan hak-hak keharaman. Kita segan malu tidak mengejarkan perkara kebaikan. Barakallahu Ini persiapan nggih. Bang apa? Persiapan, Bang. Ini bukan semata-mata berasap ini, tapi membuat fly lagi persiapan datang ustadznya ding ding ding assalamualaikum ada ustadz disembunyikan itu tadi yang dilinting tadi disembunyikan ustadz ustadz, Pak lagi pada apa oh orang apa ustadz, kumpul-kumpul bayu ustadz gitu oh, anak ada apa kok kayak tadi ada kelindingan-lindingan tuh apa oh ndak usah tuh ndak ndak ndak ndak hmm, jangan mengerjakan begitu dilarang agama kan gitu ya aja nyimeng ya dilarang oleh agama orang orang orang orang orang orang orang coba lihat dari saya lihat kok ada itu itunya coba malu dia ini Ustaz ayo dibuang buang kan gitu kadang begitu kenapa kok dia buang segan dengan orang soleh tadi itu Ada huwa artinya jangan begitu ya lebih malu kepada Allah belum mengatakan di sini meskipun ini hatinya taif tapi secara penerapan kalau kamu tuh merasa segan merasa malu kepada ustadzmu, kiaimu, alimu, syekhmu tokoh masyarakat kamu malu kamu tidak mengerjakan kebaikan malu kamu mengerjakan keharuan karena fulan mestinya ini min babi aula lebih-lebih lagi engkau malu kepada siapa kepada Allah Jalla wa ala Allah yang maha melihat Allah yang maha mengetahui segalanya dan layak mestinya kamu malu kepada Allah, segan kepada Allah. Robmu, penciptamu, sesembahan kamu, yang ngasih kamu rezeki, yang ngasih kamu segala-galanya, mesti kamu malunya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu maknanya namanya min babi aula, namanya qiyasul aula. Barakallahu Tanamkan ini, jangan menanamkan takut sama ustadznya. Jangan. Lebih tanamkan rasa malu kepada Allah. Kalau kamu malu segan kepada makhluk, hendaklah kamu lebih malu lagi, lebih segan lagi kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Panglin tinggi. Ingat Allah Azza wa Jal. Eh, nggak ada yang lihat kan? Nggak ada. Kita bertiga saja kok. Ingat, eh Allah Maha melihat. Allah Maha tahu. Wah, yang izin. Bang, malu kepada Allah Azza wa Jal. Masa saya mau mengerjakan yang begini-begini, yang haram begini, tinggalkan karena Allah Azza wa Terpuji. Ah, seharusnya. Barakallahu fikum. Ya, dalam perkara muamalah dan perkara dalam perkara pergaulan muncul niatan jahat. Eh, baterai kita orang ini teman kita orang baru pulang dari Korea loh ini. Iya lah. Fulan duitnya akeh. Hmm. Nang tilik gue, gue dompetnya tebel. Punya niatan jahat. Yo, ya, Joko tuh duitnya yo, gitu. Barakallahu Dah dia naik motornya, biasa dia lupa taruh di joknya itu, dompet tebelnya itu. Nah, ini nggak ada orangnya mengendap mengendap, Kemana? Ke jok motor batirnya yang baru dari Korea tadi itu, di TAKG. Pas mau buka joknya datang ustadznya. Assalamualaikum. Ustaz, ada uh, ustadz, ada ustadz, ada ustadz. Gitu. jadi. Lagi ngapa? Orang oh, ustadz ini cuma memeriksa motornya Mas Fulan. Kok kelihatan bagus banget kayaknya edisi baru ini. Kayaknya uang-uang Korea ini Ustaz. Oh, oh iya alhamdulillah gitu. Loh, tapi ngapain kok kayak kayak malu-malu ngendap udah begitu. Oh, boten satu, enggak boten. Ah. Enggak usah dak dak dak dak dak. Pergi dia. Tidak jadi ngutil harta siapa? Temennya. Kenapa? Ada ustaz datang, ada orang soleh datang, izin karo ustaz Gak jadi dia. Yang, di, yang dibahas sekarang ini mestinya kamu itu lebih malu lagi kepada Allah Azza wa Jal gitu loh. Lebih malu kepada Allah. Allah tuh maha melihat semua yang kamu lakukan, maha mengetahui semua yang kamu kerjakan, semuanya maha tahu. Mestinya kamu lebih malu kepada Allah Azza wa Jal. Jangan menerjang larangan agama dalam bab ini. Malu kamu. Masa kamu mengambil harta teman kamu? Masa kamu mengutil uang teman kamu? Malu kepada Allah. Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Itu keharapan agama. Jadi maksud. dimaksud. ya? Tanamkan rasa malu kepada Allah Azza wa Jal. lebih malu dibandingkan engkau malu kepada orang soleh di tengah-tengah kamu. Engkau segan kepada kiaimu, ustadmu, daimu, syekhmu, alimu, tokoh masyarakat kamu. Barakallahu fikum. Ingat secara periwayatan lemah, tapi secara penerapan demikian penerapannya barakallahu fikum. Ini di antara cara untuk memiliki rasa malu yang terpuji. Barakallahu fikum. Tapi jangan menanamkan malu kepada manusia, jangan. Itu malah gak bagus. Eh? Malu sama ustadz itu malah gak bagus. Dia makhluk. Malu kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Cuman ini sebagai e, batu loncatan sebagai barometer tolak ukur sebagai alat lah bahasanya supaya kamu punya rasa malu kepada Allah Jalla wa'ala kalau kamu bisa segan malu kepada Ustadz dalam perkara-perkara yang mulia seperti itu mestinya engkau lebih malu kepada Allah Jalla wa'ala Barakallahu fikum Waqala dan beliau juga bersabda Al-haya'u minal iman Rasa malu itu bagian daripada iman Wal imanu fil jannah Iman itu tempatnya dalam al-jannah dalam surga Wal bada'u minal jafa Sementara bada Ucapan yang kotor Ucapan yang kasar-kasar Minal jafa' termasuk tindakan kaku, perang yang kaku. Wal jafau finnar dan perang yang kaku tadi itu, yang enggak lembut tadi tempat di dalam neraka. Ini hadis Indah Tirmizi wa ghairihi dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dan dikuatkan oleh hadis Abu Bakar Ats-Tsaqafi semoga Allah meridainya. Jangan dikatakan sahih. Barakallahu fikum. Ini penegasan. I rasa malu termasuk iman. Rasa malu fil jannah. Ini menyemangati kita untuk punya rasa malu. Dikarenakan termasuk keimanan dan termasuk sabab meraih surga. Kenapa? Tadi karena rasa malu tadi yang mendorong kita untuk mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan perintah agama. Rasa malu kita mendorong kita untuk menjauhi larangan agama. Itu perkara kebajikan sehingga tempatnya fil jannah. Sehingga kejar surga dengan rasa maru tadi. Yang kedua badak ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang arogan. Itu minal jafa. Jafa itu kaku, nggak ada lembutnya, nggak ada nggak ada e- nggak ada etika, nggak ada akhlak. Jafa dan Jafa neraka tempatnya. Dari sini kalau karena Allah perhatikan Nabi kita Muhammad SAW menggabungkan dua poin. Satu terpuji rasa malu, yang kedua tercela bada ucapannya kotor, ucapannya kecil, ucapannya kasar. Dari sini penerapannya dalam perkara ukhuwah ini Kalau kamu punya rasa malu, maka tidak mungkin engkau berani mengucapkan kata-kata kotor kepada sahabat kamu. Tidak mungkin engkau berani mengucapkan kata-kata keji kepada saudara kamu. Tidak mungkin engkau kasar kepada mereka. Tidak mungkin. Itu larangan agama. Kalau kamu punya rasa malu dalam persahabatan, tidak mungkin mengatakan demikian. Aib ya akhi, haya malu ya seorang muslim yang dituntut untuk beretika yang bagus masa mencaci maki saudaranya gitu loh. Masa mengucapkan kata-kata kotor tentang saudaranya. Masa ucapannya kasar begitu. Malu ya akhi, aib ya akhi. Itu larangan agama jangan kamu kerjakan. Larangan agama jangan kamu terjang. Aib ya akhi. Nah, kata, ya? Sehingga rasa malu itu yang membuat antum tidak bakal mengerjakan tindakan tadi. Dan sebaliknya, dengan rasa malu yang memiliki, antum akan semakin bagus etikanya. Tutur katanya bagus, omongannya baik, ha? akhlaknya mulia, persahabatannya masya Allah, interaksi juga, dengan masya Allah. Jadi bagus. Kenapa? Rasa malu. Hadha Semoga dipahami dengan baik. Jadi ini penting ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing di kalangan rasa yang mendorong orang untuk mengejarkan perkara kebaikan atau menjadi larangan-larangan agama Allah barakallahu fikum. Jadi dalam hati kita ini semuanya lillahi tabaraka wa taala ditujukan lillahi taala barakallahu fikum bukan untuk orang lain. Wa hadza mafhum. Jadi konsepnya adalah malu. Ya, Eh, munculkan rasa malu. Tapi rasa malu itu ya dalam perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Dan menjauhi larangan agama. Barakallahu fikum. Kita punya kemampuan harta. Wong suki lah ya. Ya asli ki ya duit ya memang mboten akeh. Ora sok gaya-gaya suki wong kiri. Ya, uangnya kaya. Lihat temennya miskin, fakir, Ya temennya butuh bantuan. Kalau kamu punya, punya rasa malu, mendorong kamu membantu dia. Malu saya, orang lihat saya orang kaya, rumahnya megah, rumahnya besar. Tapi anyar maning demi nemu tuku gitu, omai gitu. Hmm, uangnya banyak, ada mobil, ada motor, masya Allah lah masa ada teman kita orang tetangga sebelah miskin, fakir, tidak punya apa-apa, nggak saya bantu, malu saya. Maka dia terdorong untuk membantunya. Nah, dikasih santunan, dikasih bantuan, dikasih infak, dikasih sodako malunya kepada Allah akhirnya Itu bagus, harus begitu. Hah? Eh, kan orang isin gitu. Kamu nggak malu? Eh, kamu makan enak-enak kayak gitu, kamu nggak malu? Kamu minumnya masya Allah begitu rumah kamu megah. Lah, tetangga sebelah, oke, eh, bateri kawan nggak punya apa-apa, orang izin. Kalau kamu malu, iya, dibantu, disantuni, ha? Eh, dikasih infak, sodakoh, bantuan, diangkat perekonomiannya, bagus begitu sehingga muamalahnya diindah. Barakallahu fikum. Jangan sebaliknya, malah merendahkan dia, ngata-ngatai dia, menjatuhkan kehormatan dia, nggak bantu lagi. Aiblah isin. Masa orang kaya melecehkan, menghinakan orang miskin? Malulah. Masa orang yang kaya kemudian malah e, ngata-ngatai yang miskin? Mana mana mana mana? Aja parak-parak. Kiri kok mene-mene. Eh mana mana mana? Sombong kan gitu kan. Aib ya akhi. Malu atau mengerjakan demikian. Itu tidak sama agama. Aib ya akhi, masa orang kaya seperti ini semua orang miskin? Jangan. Itu arah malu yang bagus. Intinya tanamkan rasa malu ini tapi ingat ke arah yang bagus, ke arah yang positif dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara persahabatan, wah kata ke arah positif yang membantu kita mengerjakan perintah agama atau yang membantu kita untuk meninggalkan larangan agama. Barakallahu fikum wa Satu lagi simpel Allah. Ini jam berapa suruknya ini? Di jam saya suruknya jam 6 kurang 5 menit. Ya. Betul ya? Berarti lengkapi jam 6 sedikit gitu ya. Ada waktu sedikit sebelum lagi insya Allah ya. Yang berikutnya minha <clears throat> Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minal dan termasuk pergaulan yang bagus. Persahabatan yang baik. Ini penting Evan. Sidqul muru'ah. Jujur di dalam muru'ah. Muru'ah itu mengerjakan hal-hal yang menjaga nama baiknya, menjaga harga dirinya. Yang kedua, wasofaul mahabbah. Rasa cinta yang murni, yang tulus dalam persahabatan. Cinta karena Allah. Beliau mengatakan, fa innaha la tatimu illa bihima. Sebab muasyarah persahabatan, pergaulan, pertemanan, ukhuwah tidak akan sempurna melainkan dengan dua ini. Yang pertama harus ada sifat muruah. Yang kedua harus ada safaul mahabbah, rasa cinta yang tulus. Ya, rasa senang kepada teman kita yang tulus, yang murni. nggak ada makar, nggak ada uh, rekayasa, manipulasi, tendensi tidak ada. Barakallahu Tapi supaya paham ya, kan? Yang namanya muruah itu sebuah perangai dalam kalbu kita, dalam jiwa kita yang diterapkan dalam keseharian yang mendorong orang untuk men mengerjakan hal-hal yang menaikkan harga dirinya, menaikkan martabatnya, menaikkan nama baiknya. Muru'ah. Dengan muru'ah tadi dia akan meninggalkan apapun itu, hal-hal yang menjatuhkan nama baiknya yang menjatuhkan harga dirinya, yang menjatuhkan martabatnya. Itu muru'ah. Bahasanya apa? Jaim. Jaga image. Jaga kewibawaan, jaga nama baik, menjaga harkat dan martabat. Tapi yang sidkun, yang jujur, jangan karena makar, tendensi, ada kamuflase, ada rekayasa, ada niatan jelek. Jangan jujur. Memang engkau betul-betul dalam persahabatan itu menjaga muruah, menjaga nama baikmu, menjaga nama baik sahabatmu, menjaga harga dirimu, menjaga harga diri sahabatmu, menjaga martabatmu dan menjaga martabat sahabat kamu yang jujur tapi yang tulus bukan rekayasa, bukan tendensi. Ini kunci supaya pergaulan indah dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tulus persahabatannya. Nggak punya rekayasa, nggak punya makar atau tendensi. Barakallahu fikum. Jaga muruah. Dan ini yang pertama dengan pandangan agama ya kawan. Agar kalau Islam mengatakan ini amal yang disyariatkan menambah kewibawaan kerjakan ini amal yang dianjurkan menambah nama baik kamu kerjakan ini larangan agama kalau kamu kalau kamu e, terjang larangan agama ini jatuh bawa kamu kamu tinggalkan supaya bawa kamu tinggi itu pandangan syariat yang kedua juga pandangan etika kemasyarakatan etika kepatutan di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang bagus secara etikanya, ada hal-hal penting yang diperhatikan di tengah-tengah mereka untuk menjaga nama baik, untuk menjaga harga diri. Itu tergantung masyarakatnya masing-masing. Barakalafikum. Selama perkara yang bagus diamalkan. Diamalkan. Misal eh, di sebagian masyarakat orang-orang tertentu itu dikatakan kalau dia sampai jagongan di pinggir jalan jatuh muruahnya. Nah, kalau jagong di mana? Di rumah, di teras rumah. Jagongan bareng karo batir itu bagus, terjaga martabatnya. Tapi kalau di pinggir-pinggir gili, jangkau pinggir gili itu jatuh nama bayinya. Eh, hey, fulan Bok masak, pikir gili. Hah? Apa itu? Sebagian mereka begitu. Contoh aja. Maka dia menjaga muruah tadi. Menjaga muruah tadi. Dia berusaha sekuat tenaga jangan sampai mengerjakan hal-hal yang merusak harga diri tengah-tengah masyarakat. Dan dia jaga pula para sahabatnya tadi. Nah, diajak temannya Bro, ini bro. Jago gini bareng bro. Diajak kemana nih? Pikir gili, pinggir jalan. Jago ini karena cangkon di sana. Oralah. Bro, ayo bro. Mene, mene, mene. Kalau mau jagoan, mini. Ngomong nyong gini ke. Depan rumahnya. Masya Allah. Asik begitu, bukan dipikir gili Nah, antum siapkan tehnya, antum siapkan kudapannya, pagi-pagi begini ramesannya kan gitu. Ayo, ayo guys ke depan rumahnya menjaga muruah, menjaga nama baik dia dan nama baik sahabatnya. Itu penting. Jangan-jangan terbawa tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan muruah. Di tengah-tengah masyarakat ini dianggap patut, dianggap perlu, dianggap menjaga kewibawaan dan martabat. Kerjakan itu. Supaya engkau berwibawa, teman kamu juga berwibawa dan engkau bersahabat dengan penuh wibawa. Tapi ingat yang jujur, yang tulus, bukan karena riak atau sum'ah atau sanjungan atau yang tidak. Bukan karena makar atau rekayasa, tidak. Murni. Sebagai contoh, ada huwa. Itu namanya muru ya Fatma. Penting sekali dalam bab pergaulan menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Barakallahu Yang paling gampang itu ya tindakan-tindakan yang tercela itu. Orang yang omongannya lambi turam, itu dalam pandangan syariat dan dalam pandangan masyarakat menjatuhkan harga diri. Jangan sampai engkau lambe turah dalam persahabatan. Kenapa? Jaga wibawamu, jaga nama baik kamu, jaga kehormatan kamu. Jangan sampai jatuh gara-gara lambenya kamu turah. Hmm, tukang hibah, tukang omel, tukang cimaki, tukang apa. Jangan dijaga, jangan kamu kerjakan. Juga teman kamu juga demikian. Dan kamu terapkan dalam pergaulan kamu dan persahabatan kamu, jangan demikian. Jaga muruah. Ada Dipahami insyaallah ya? Mahabbah jelas ada rasa cinta, senang sama teman, itu pasti. Tapi ingat yang ditekankan sofaul mahabbah. Murni, bersih. Ya, tidak ada kotorannya. Kecintaan kamu buat teman kamu tadi, engkau senang kalau batir, tulus, murni. Memang dia teman saya, teman baik saya, teman kecil saya, dan persahabatannya karena Allah Azza wa Jal. Tulus. Tidak ada rekayasa, tidak ada makar. Ini penting. Kalau yang tulus, itu orang yang baik. Yang mengerikan, yang mengandung musuh makar. Jahat ini, ikhwan. Kira ada, ada, ada unsur makar. Ya Hanu pura-pura baik pura-pura senang sama fulan, senang sama si Alan, senang sama dia, cinta dia, bagus muamalahnya sama dia, masya Allah, pura-pura baik, pura-pura baik. Kenapa dia katakan pura-pura baik? Allah Maha tahu dan dia juga tahu di hatinya ada sesuatu. Hmm? Niatan duniawi atau niatan jahat naudzubillah duniawi ke wong sugi kiye duwite akeh. Ora perk-perk karo wong sugi nang kecipratan beli kan gitu ya. Nyipat ora. Hmm, pura-pura deket sama dia, seneng sama dia, masya Allah. Apa yang dia cari? Fulus. Apa yang dia cari? Hah? Cipratan dari dia. Dikasih, dikasih, dikasih. Eh, enak kok, kasih itu metensi duniawi, gak tulus. Yang semacam ini akan hilang, akan buyar ketika misinya gak tercapai. Misalnya nggak pernah main lagi buffer, orang lah, diban sih, seret, garing, hmm. bisa garing, wis ora metu babar pisan, serupiah be ora metu, udah ditemani, udah begini, begini, begini, begini, nggak ada keluar sama sekali. Garing, pergi dia. Karena misinya apa? Nggak tercapai. Ini nggak murni, nggak tulus dia persahabatannya atau kecintaan dia bersifat nggak, nggak tulus dia. Yang mengerikan ada niatan jahat. Ada bakal ada ya kira-kira ya. Banyak kayak dendamnya, mungkin dia dendam masa lalu, dendam apa gitu Oh ya enggak marah sama dia. Kalau dengan cara brutal, dengan cara langsung kelihatan. Dengan cara apa? Sok ke, sok baik dan segala macamnya. Pada niatan dia untuk mengetahui aibnya, mengetahui cacatnya, mengetahui segala macamnya. Begitu dapat semua, bongkar semua sama dia. Fulan yang antum anggap <laughs> itu Allah apa fulan begini, dia begini, dia begitu, dia begitu. Disebutkan oleh dia yang dia pandang aibnya atau cacatnya atau kesalahannya. Bongkar sama dia. Ini namanya orang jahat. Had. Kenapa di, di, dikatakan jahat? Kalau orang luar jelek gitu ya. Dikatakan lebih jahat dikarenakan orang lain ngerti ini sahabat karibnya, teman baiknya, ngene ge ngene, batir ngene. Dengan saking eratnya kan, saking dekatnya. Teman baiknya ini. Selama ini yang kita tahu Masya Allah Persahabatannya erat sekali Masya Allah pergaulan erat sekali Kenus sahib karibnya wis kental gitu persahabatannya ini Kok bisa nik nikam dari belakang. Lah kok bisa temennya sendiri yang membongkar aibnya, membongkar kesalahannya, membongkar ini semuanya. Ditelusuri ternyata memang punya dendam masa lalu mungkin. Macam-macam namanya juga di kalangan banyak orang. Um, dulu misalkan dia pernah dibully dulu mungkin masih jengkel di sini kayak dia kepingin menghancurkan nama baik dia karena pernah membuli saya misalkan atau bersaing melakukan sesuatu kalah gitu jengkel dia marah dia bongkar banyak sebab banyak sebab ini yang namanya orang jahat syar jahat sekali dia kenapa dia menodai kesucian ukhuwah menodai kesucian persahabatan yang sudah tulus dirajut sudah begitu indah dieratkan dilumuri sama dia dengan tindakan-tindakan yang keji semacam ini, yang kejam semacam ini, yang jahat semacam ini. Rusak ukhuwah, rusak persahabatan dan bakal susah sembuhnya. Kenapa? Terlalu dalam tikamannya Pak. Kalau orang luar yang menikam itu gampang. Ya nggak gampang sih, ya, ya jelek juga, ya benci juga. Tapi lebih dalam itu kalau orang belakang, ini batir kental yang kemudian menikam-nikam dari dalam, uh, lukanya menganga sekali itu, susah sekali sembuhnya itu. Apalagi ketahuan, hah, Fulan yang berbuat demikian, masa iya terbukti fulan atau nggak habis pikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah udah dewek batiri kawan dewek ya Allah rasanya kayak uh sakitnya nyerinya hati kecewanya marahnya dongkolnya kok ya setega itu dia seperti itu kenapa dikarenakan makar dalam persahabatan maka dikarenakan di sini akan bagus persahabatan ketika ada sofa ul mahabbah. Sofa nggak semata-mata badiru nyongo oh, biasa. Nggak hanya itu, tapi yang murni, yang bersih, yang tulus. Nggak ada niatan duniawi atau apalagi makar jahat. Kalau ada murahnya dan ada mahabbah yang sofia, murni kecintaan dia akan terjalin yang namanya muasyarah yang bagus persahabatan yang baik, pertemanan yang baik, ukhuwah yang baik, interaksi yang baik.